Itu minta peletak dasar mutajawid. Wakila Abu Bait Man Assalam Abu Bait Assalam Indek Abu Qasim Hah Abu Bait Qasim Salam. Qasim Salam. Naam. Kaidah mutajawid bid'ah. Hendak Hendak ya? masalah masalah. Nah, pokok pengambilan ilmu tajwid indak kan? Indak bahwa sunnah bas bas Anda basis لك أنا راشد بس عندك <clears throat> فقط نعم kitabu sunnah sebagaimana Rasulullah SAW kemudian para sahabat tabi'in ila yaumina hadza Taib nama kemudian tajwid sendiri dibagi menjadi berapa hendak sebutkan 内涵。أتنظر عندك أيوة ها عملي النظري ما معنى عملي نعم dia bacaan Al-Quran yang bagus. Nah, yang diambil dari orang yang mahal dalam Al-Quran Al-Karim. Tawa Syafi'i لا لا هذا يعني نظري الشافعي عملي النظري عندنا نظري نعم keutamaan sekarang keutamaan dari Habib Anda واحد Tapi sebelumnya kita koreksi dulu ada beberapa kesalahan ya. Kesalahan daripada nanti ya jadi kesalahan. Anda melihat pada halaman 19 baris ketiga sebelum terakhir baris ketiga sebelum terakhir minan nasi Tak ahlul Quran. Jawabnya ahlul Quran, Bitu ta. Sudah ketemu. Nah. Pada halaman 20. Baris ke-6 sebelum terakhir. Baris ke-6 dari bawah. Menyebutnya di sisinya, menyebut di sisinya. Yang dibuang sisinya. Hah? Iya iya itu. Lihat pada barisnya itu. Baris. Tinggal hitung barisnya itu. Menyebut di sini Pada halaman 21. Baris ke 8 sebelum eh, 8 dari bawah. Yaumul kiamah soabnya yauma. Pakai fathah. Al-Quran Langsung dihitung dari bawah nomor 8 baris 8 halaman 21. Yaumal qiyamah dau'u ahsanu bukan ahsan. Agak dhamma. Kemudian yang halaman 22 ini banyak sekali ini. Kalian tulis ini cukup banyak. Pada baris kedua itu atau ketiga Rasulullah SAW itu masih banyak kalimat yang belum tulis sebenarnya sudah ditulis tapi hilang ketika di komputer hilang cukup banyak ditulis tidak Hah? tiga baris kurangnya tiga baris banyak ya. coba tulis ija'alu itu kecil-kecil itu cukup Allah. Ij'alu kira atakum wa salatakum fi buyutikum. Qira'atakum wa salatakum fi buyutikum. Wala taja'aluha kuburan. Kama a'addat al-yahudu wan nasara kama a'addat a'addatil yahudu kalau menyambung begitu. Wan nasara buyutahum kubura. Kama a'addat al-yahud wan nasara buyutahum kubura buyutahum kubura wa innal bait la yutla fihi Al-Qur'an wa innal bait la yutla fihi Al-Qur'an fayataraa fayataraa fa ya ta ra alif hamzah ya fa ya ta ra alif hamzah ya li ahli samai li ahli samai kama tatara'a an-nujumu Sudah ya, sudah di atas tadi sudah. Afwan. Wa idal bait yutla atau yukra itu sama itu. Sudah di atas tadi. Berarti tinggal berapa ini? Afan ya. Al-bait wa innal bait. Ya itu, sampai di sini aja. Berarti ij'alu qira'atakum wa salatakum fi buyutikum wa la taj'alu qubura kama adat al-yahud wa nasara buyutahum qubura. Sampai sini. Eh sampai qubura situ. Kalau kalian tulis semuanya yang benar itu enggak apa-apa. Kama tara'a an-nujum li ahli al ardh tulis semuanya itu. Kalau kalian tulis semuanya tidak apa-apa, biar aja, nggak usah dihapus. Ya benar begitu. Yucla atau bisa juga yukro sama situ. Oke, berikutnya pada Lala. Hah? Ada satu ahkam. Kesalahan yang Tep, antum lihat pada halaman 43 baris keempat dari bawah. 43 baris keempat dari bawah imalah kubro diganti sukro. kanya diganti S, B-nya diganti G. Imalah kubro yang bawah itu. Nomor 11. Imalah kubro diganti sukro. Halaman 44. Al-Ismam itu yang benar al-Ismam. A-nya diganti mim. Al-Ismam, Isam keliru. Al-Ismam ganti mim aja tinggal al-ismam. Hanya diganti mim. Taib, pada halaman 57. Baris ketiga dari atas. Ada tulisan Arab kan? 57 57 baris ketiga dari atas baris ketiga dari atas nah, batola basiro basirun yang benar basirun domah tanwin pada nomor tiga itu tulisan Arab yang pertama tabla yang benar tasla Tasla pakai ya. Tasla setelah lam itu ya. Setelah Nah. Pada halaman 59 baris keempat dari bawah 59 baris 4 dari bawah itu adna diganti udna. udah Udna. Kemudian baris halaman 60 baris kelima dari atas kod syaghafaha diganti kod tabayyan. Keliru total itu. kod tabayyan. Syaghafaha diganti tabayyana. Ya yang bawah itu, yang bawah. Baris keempat ya. Lihat nomor 10. Nomor 10 pas nomor 10 garis itu. Istifal sitifal tulisannya. Yang benar istifal bukan siti. Sitifal. Istifal. Kemudian bawahnya bawahnya istifal bawahnya lagi banyak Bawahnya lagi ya, yes, ar-rajim, kurang tasdid, ar-rajim. Bawahnya sitifal kan banyak, bawahnya banyak ar-rajim kurang tasdid. Kemudian baris keempat dari bawah. Kalau disusun, yang benar kalau disukun. Nah. Tuh, pada baris Eh, pada ada ini agak banyak. Yang pertama ini di belakang sedikit sekali. Yang belakang sedikit. Pertama salah ya, dimaklumi. Nah. Pada halaman 61, baris keempat dari atas. 6. Jim seperti. Itu kan nggak ada contohnya kan? Kalian kasih contoh. Jim seperti. Kan nggak ada contohnya di situ. Kasih contoh di situ yuzji seperti yuzji cukup banyak ini kemudian pada baris delapan dari atas wasma ghairas musma mastura itu dibuang semua itu diganti azlam diganti total itu Buang semua itu. Yang atas ini, yang atas baris ke-8 dari atas. Baris ke-8 dari atas, itu dibuang semua. Iya contohnya itu. Dibuang semua diganti azlam. Kemudian nomor 12 Nomor 12 itu kan ada huruf istilah bukan huruf istihlah, istilah. Istilah itu. Nomor 12, Anda melihat sudah. Huruf istilah. Nah, baris ketiga itu, nomor 12 baris ketiga. Nomor 12 baris ketiga. Ah itu huruf istilah istilah hanya dibuang. Udah. Halaman 62 baris terakhir. Baris terakhir bawah paling bawah. Layat toko kurang ya di situ. Layat ogo itu kurang kurang ya. Layat toko Itu kan lihat toko. Lihat toko atau lihat toko sama. Lihat toko. Boleh lihat toko, boleh lihat toko ada dua-duanya. Kasih ya. Pada baris eh, halaman 65, baris ketiga dari atas. Halaman 65. Baris ketiga dari atas. Sakrotihim, sakrotim keliru. Sakrotihim tambah iya. Itu tinggal nambahi yang kelungker gitu aja repot pada tak di stipo barang. Sakratihim. Halaman 67 pada baris keempat dari bawah. Matamrin diganti matamkin. diganti kaf situ matamrin tahu enggak baris baris empat ini matamkin pada halaman 72 baris pertama ketika disukun bukan susun Nak 72. Baris pertama. Baris pertama dari atas. <laughs> Abdus. Abdus Salam bingung. Ketika disukun 72. Am. Nomor 2 sekarang, nomor 2 juga sama. Nomor dua, kemudian urutan kedua adalah bila bersukun, bukan bersusun. Halaman 78 pada baris baris ketujuh. Baris ketujuh 78 halaman 78 baris ke-7 dari bawah. Tapi khusus kha bukan ghain. Ghain diganti kha di situ. Eh kha. Ketujuh dari bawah. Tapi khusus ghain itu ghainnya diganti kha. Pada halaman 84 pada diagram itu, pada dalam kurung itu. Yang Hamzah antum lihat situ, Hamzah man a mana in aradtum kemudian azabun bukan azabun. Kalau azab itu artinya belum kawin, belum nikah. <laughs> Muzab. Sahih amin. <laughs> ya harus beda antara azab dan uzab. Nah. Azab, azab. Nah. Halaman 87. Baris keempat dari bawah. Tafsir asyar, bukan usur. Asyar. Tafsir asyar pakai A. Ganti A aja udah. Banyak sekali salahnya. Pada halaman 93. Pada dal itu. Anda melihat di dal. Tahu tidak di dal? Wa amdadanakum. Ini digabung. Mim dengan dal gabung. Halaman 93. Wa amdad. Digabung aja itu. Mimnya digabung dengan dal. Wa amdadanakum. pada halaman 100 C itu tahu C nah, dibaca saktah yaitu ba ba diganti lam situ ba nya diganti lam tinggal manjangkan aja nah. cuman kalau saya corek tinggal panjangkan gitu aja kan enak udah selesai ba yang dipanjangkan halaman 106 terbalik pada baris keempat dan ketiga dari bawah ditukar itu tinggal nggak kasih panah aja wawu itu seharusnya fa kemudian fa seharusnya wawu ini wawu dan sabfa ini wawu seperti itu diganti fa tapi kemudian fa diganti wawu Nah itu ya sudah gitu enggak apa. Halaman 117 pada baris ketiga dari atas menghabil itu mengambil yang benar. 117 baris ketiga dari atas mengambil bukan menghabil. untuk koreksi. Pada 131 baris ke 2 dua delapan dari bawah 131 baris ke 8 dari bawah seharusnya diputus sehingga tidak dikurang i terjadi keselehan yang benar kesalahan belum tahu sedek bingung sedek 131 baris 8 9 seharusnya diputus sehingga tidak kurang i tidak terjadi keselehan diganti kesalahan tapi sebelumnya halaman 31 jadi 130 belum Halaman 130 nomor C. Halaman 130 nomor C itu balu bukan bala. Domma. Koreksinya seperempat jam. Nah. T pada halaman 145. Baris keempat dari bawah. 145 Enggak apa-apa, enggak banyak. Biasa keliru semacam ini biasa. Harus keempat dari bawah sebagi mana sebagai kurang A. Kemudian 149 baris ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6. Baris ke-13 dari atas. Ke-13 dari atas. Nomor 11 itu. Kalau nomor 11 itu baris keempat. Dari atas. Lihat nomor 11. Hitung. Perpustakaan. Karena diganti karena. 149. Nomor 11 itu. Nomor 11 lihat kemudian baris keempat. Sudah itu. Am. Nanti kalau masih ada kesalahan kasih tahu saya nak. Am. Kasih tahu kesalahan. Nah, habis waktunya untuk koreksi. 17. An 17 alif lam mim baris apa baris ke, baris terakhir itu. La aku sudah kita koreksi kemarin tuh. Nah itu semuanya memang Semuanya saya gitu kan. Nah Muslim. Eh, wah saham. Kalau disukun nam. Sah. Muslim. Nam. Syawal nam. Kalau kalau Quran ini? Berapa? ويتتعتعون طيب 99 ya, nomor halaman 100 eh halaman 14 yang tulisan Arab itu tau Ada yang koreksi lagi? Hah? Halaman 14 itu ta'u fi Jadi nanti apa nggak usah nggak usah koreksi lagi. Jadi biar kita bacakan nanti. Kita kemarin untuk kerok-kerati itu sampai berkali-kali, sampai sekarang masih ada kesalahan. Nah, ganti komputer, ganti salah lagi, salah yang lain lagi. Saya perbaiki lebih dari lima kali itu kerok-kerati itu. Nah, makanya baru pertama pasti ada kesalahan. Itu harap dimaklumi. Nah, ima komputer, ima salah eh, saya yang salah. Satu aja, satu aja. Taib. Masuk berikutnya pada nomor 5 halaman 18. Al hadis خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلينا ونحن في صفة قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العكيك فيأتي منه بناقتين كوماوين نعم زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية itu kurang ya alam ayah kurang situ. Alah sudah betul-betul. alam aw yaqra ayatain sudah betul itu. Min kitabillah khairun lahum min naqatain wa thalath khairun lahum min thalath wa arba' khair lahum min arba' wa min adadihin min al-ibil. Nah. unta sudah sudah. Jadi satu ayah lebih bagus daripada satu unta. Nah, sekali lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan nanti pada yang kiamah keutamaan yang besar pada yang kiamah. Kalau sekarang diberikan mungkin di dunia ini mungkin setiap orang akan pergi ke masjid. Nah, ke masjid ngambil satu unta. bisa belajar sampai 10 ayat, bisa sampai 10 unta. Udah kaya, paling kaya di dunia ya enggak? Nah, kalau setiap belajar satu ayat langsung dikasih satu unta. Nah, atau membaca satu ayat dikasih satu unta. Nah, berapa? Nah, nah, keuntungan yang diberikan. Kemungkinan manusia akan pergi ke masjid semuanya, baca Al-Quran semuanya. Nah, dan mungkin ada yang tidak mau meninggalkan masjid. Untuk apa dari dunia, ya enggak? <laughs> Kalau langsung dapat unta untuk untuk apa mencari dunia sudah cukup unta setiap hari misalkan baca satu Al-Quran penuh nah, berarti sudah dapat 6 ribu paling sedikit 6 ribu unta nah sampai kemana nanti <laughs> kenapa tidak diberikan sekarang nah keutamaan kemudian orang yang ahli dalam Al-Quran termasuk keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Allah Subhanahu Wa Taala jadi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, dalam nomor 6 itu. Ahlullah khasatu. Kemudian pada nomor 7 mendapatkan ketenangan. Orang baca Al-Qur'an dapat ketenangan. Nah, kemudian Allah selalu menyebutnya. Si Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan bukan hanya pahala diberikan kepada pembaca tapi orang tuanya. Orang tua kalian dia kalian membaca Al-Qur'an yang baik dan mengamalkannya nanti pada yaumul kiamah Allah masukkan orang tua kalian dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan mahkota di atas kepala mereka. Nah, mahkota bukan mahkota kayak di dunia, Nah, mahkota. Ini keutamaan bagi pembaca Al-Quran, kemudian orang tuanya. Maka suatu kesalahan yang besar sebenarnya bagi kaum muslimin kenapa mereka mengirimkan ke madaris-madaris belajar ilmu-ilmu umum mulai dari kecil sampai misalnya SMA yang tidak ternilai sedikit pun Nah, tidak ada nilainya sedikit pun bagi belajar ilmu. Nah, filsafat misalnya atau ilmu yang lainnya. Nah, yang lebih jelek belajar ilmu es matahari. Nah, tetap ber, bumi berputar. Nah, ini yang paling jelek lagi. Sebagian ahli ilmu mengatakan kafir. Nah, mengatakan kafir kalau mengatakan bahwasanya matahari itu tidak berputar. Nah, asad dalil. Hah? Ini Adam. Hah? Andri kalau kamera tajri limustaqarril laha الشمس تجري مستقر لها أيضا ذكرنا بأمس هنا جديد عند يا أخوان سيف أنا يرحم أين يرحم عندك حديث أبي هريرة من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه kalau memang matahari itu tetap kenapa ter terbitnya kok bisa berubah timur langsung ke barat nah, tapi mereka punya pendapat, oh ini buminya yang tetap nanti, nggak berputar lagi waktu itu. <laughs> Nah, ini batil. Nah. Atau bumi, buminya berputar membalik begini. Soh, balik begini sehingga terbitnya dari sebelah barat. Nah, adalah batil. Baik. Kemudian ayah khair dunia ma fiha ketika Abdullah bin Mas'ud. Nah, memberikan menuntun baca Al-Qur'an. Kemudian fa yamur bi ayah. Terjadi perselisihan di sini. Ada sini sahih atau dhaif. Jadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Naam. Fa yamur bi ayah fa yaqul rajul khudha fa wallahi la hiya khairum mimma al ard min syai. Lebih baik daripada Naam. Semua yang, sesuatu yang ada di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Naam, ayah dari Al-Qur'an. Maka suatu kecelakaan, kerugian yang paling besar adalah bagi orang yang melupakan Al-Quranul Karim. Melupakan Al-Quranul Karim. Atau yang menjadikan Al-Quran untuk mencari penghidupan dunia. Nah, untuk mencari penghidupan dunia. Sungguh. Ewa itu, pada sungguh itu. Pada nomor, sungguh, sungguh. Taib. Pada terjemahannya itu, ambil ayat itu demi Allah sungguh kurang kurang oh, eh, merah biar koreksi nanti lebih enak. Pasti ada kekurangan walaupun bisa koreksi. Nah, sungguh itu kurang u. Oh. Kemudian ayat yang dibaca dalam salat satu ayat katakan beliau hibbu ahadukum idza raja'a ila ahli ayyida fi thalath khalifat idzam siman qulna na'am qala fa thalath ayat yaqra bihin ahadukum fi salati khairul lahu min thalath khalifat idzam siman na'am siapa yang dari kalian yang ya, suka nah dapat tiga unta yang besar dan gemuk mereka menjawab ya, Nah, siapa yang kalian suka? Tiga ayat yang kalian baca dalam sholatnya itu jauh lebih bagus daripada tiga ontam besar dan gemuk. Nah, salah khalifat Ilham Siman. Nah. Kemudian 13 jangan kalian jadikan rumah kalian seperti makabir. La taj'alu buyutakum makabir. Inna syaitan yang fir minal bait alladzi tuqra fi surah Al-Baqarah. Hal dalil ala adam jawaz qira'ah Al-Qur'an fawqal kubur. Nah, la taj'alu buyutakum makabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Makabir kalian kuburan. Ya, Jumat kubur. Artinya apa? Artinya kubur tidak bukan tempat untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan tempat untuk membaca Al-Qur'anul Karim sebagai orang sufi ya. Sufi Syiah aidan. Nam kan yaqra'una Al-Qur'an 'indal maqabir. Nah, sebagaimana kita pernah pergi ke Batu Ampar Madura. Nah, waktu itu kiainya berpesan kalau kalian pengen kaya, nah baca Al-Qur'an mulai Al-Baqarah sampai nah Anas waktu itu. Tapi kalau enggak bisa baca, serahkan saja kepada kiainya nanti kiainya akan baca. Kalian serahkan uang sekitar tujuh ribu waktu itu. Saya masih ingat tujuh ribu rupiah waktu itu. Kalau sekarang nilainya udah berapa ya? 3000. Berarti kali kalikan 4 sekitar 28.000 atau 30.000. Nah. Dan kalian baca 30.000 atau kalian apa serahkan uang 30.000 nanti kiainya akan baca. Makanya kiainya ini saya apa? Kiainya kaya. Nah. Ada teman-teman yang ngambil eh, tanah dari kubur coba pulang saya bertemu juga dengan orang Ponorogo. Kamu di sini sudah berapa tahun jaga ini, jaga kubur ini? Baru lima tahun mas, baru lima tahun. <laughs> nah, keadaannya juga kurus, nah, juga miskin gitu. Nah, saya nggak tanya namanya waktu itu. Nah, jadi mereka membaca Al-Quran di atas kubur. Nah, La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yang fir minal bait alladhi tuqra fi surah Al-Baqarah. Nah, asyaiton. Tapi kalau jin yang ada di tubuh manusia, tergantung itu. Kadang-kadang lari, kadang-kadang tidak. Nah, karena di sana ada jin yang munafik. Jin munafik. Ada juga jin yang muslim tapi banyak berbuat maksiat, zalim kepada manusia. Jadi bacakan Al-Qur'an nggak mau keluar. Nah, jin-jin yang fasik yang masuk di tubuh manusia atau jin nasara. Kalau jin nasara di bahasa Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Baqarah misalnya banyak menangis. Nah, kalau bacanya dengan tetabur apalagi dengan faham ayat dibaca lari. Nah, makanya ketika kita terjadi Nah, teman saya itu, teman saya diganggu oleh jin berkali-kali Abdul Hakim Amerika itu sampai ikannya setengah kilo diambil sarimnya juga dimakan telurnya juga dimakan bajunya dibakar nah, perak di WC-nya anaknya gigit macam-macam kita rukyah kita dakwahi di atas rumah atau itu saya dakwahi nggak ada orang nggak ada orang pokoknya saya dakwah aja sudah nah, baca Al-Quran Syekh Hayam nasihatkan untuk baca Al-Baqarah aja yang penting Al-Baqarah Baca Al-Baqarah terus menerus tetap masih. Nah, kemudian ada amalan lain setiap buka pintu, tutup pintu, baca basmalah dan sebagainya. Nah, kalau lupa, lupa ini tidak baca basmalah jadinya masuk. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu. Yang penting terus basmalah terus nggak masuk. Nah, tapi kalau sampai lupa masuk langsung. Nah, jadi kemudian terus kalau nggak siap siaga. Nah, ceritanya cukup lama karena ngerukyah juga cukup lama. Nah, eh, juga dari Indonesia yang kita rukyah sampai berkali-kali karena jinnya buholnya sudah ditanam di bawah rambutan rambutnya sudah besar dari kecil. Ya, kenaknya dari kecil dari TK waktu itu sampai kemarin umur berapa itu umur 30 tahun. Nah, dulunya nggak bisa sepak bola nggak bisa dia Orangnya besar tapi kalau diginikan sama anak kecil sudah jatuh. Nah, lemah betul. Nah, <clears throat> ya itu sampai tujuh bulan. <laughs> Setiap pekan itu sekali. Dia mulai badal isya sampai pagi. Nah, cuma sekali, sepekan sekali tapi badal isya sampai pagi. Nah, ya terus menerus dengan teman-teman gantian itu luar biasa lelah. Nah, payah. Nah, alhamdulillah terakhir memang nggak bisa keluar jenya. Banyak sudah masuk Islam, cuma yang sudah ditanam ini nggak mau nggak bisa keluar cuma ampun pak, ampun pak, itu aja. Bilangnya juga begitu tok, nggak ada yang lain. Ditanya cuma ampun pak, terus nggak ada yang lain perkataan kecuali ampun pak. Nah. Nah. Alhamdulillah sekarang sudah sudah nikah, sudah sepak, sepak bola, sudah. Nah. Nah. Dapat orang Aceh. Nah, tahu? Nah, asli Rio. Nah. Empat belas. Nah, jadi tidak boleh iri kecuali ini orang yang baca Al-Quranul Karim. Intalawak. Nah. Intalawak. terus mengamalkannya. Kita boleh iri, iri terhadap orang demikian. Ya Al-Quran, Anak al-lail wa ana an-nahar. Kalau yang lainnya nggak boleh iri sebenarnya. Eh, dunia. Kecuali kalau orang mencari dunia, terus ia infakkan. Kalau mencari dunia, kemudian ia simpan, kita nggak boleh iri demikian. Kita boleh iri orang yang baca Al-Quran, atau hafal Al-Quran, atau mengamalkannya. Atau orang yang mencari dunia, tapi terus ia sedekahkan. Nah, boleh kita iri, tapi kalau cuma sekedar kaya kemudian kita iri tidak boleh. Tidak boleh kita iri kepada mereka. Nah, kalau ditimbang-timbang sebenarnya antum lebih kaya dari mereka. Nah, lebih kaya. Coba selesai Al-Qur'an. 600 unta nilainya berapa miliar itu. <laughs> miliar. Nah, apalagi kalau sampai sudah meninggal masih ada murid-murid penerusnya yang terus membacakan ma'asana hala. Nah, ma'asana hala. Terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia yang kita cari ditinggalkan atau bahkan menjadi rayaan ahli warisnya. Nah, hal wal waqi. Waqi. Kenyataan terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada